alon luwih ngeboti pekerjaane ya, tinimbang marani swara ada. Ora usah khawatir tentang jodohmu le. Mbok sak elek-eleke rupamu mesti dijamin jodohmu. Rabi ini syaratnya namun kalih, kalih sinten. Ya baru rumahmu pas-pasan tetap kuhai Insya Allah. Insya Allah. Rabi. Lagi baru rupa-rupa ini yakin kan? Insya Allah di meneh. bujumu insya Allah di meneh tak kok. Mila mulai pengajian tak dengarkan Moga-moga wakmu langsung rabi. Rondo anak limolas insya Allah. Yakin mau Iki sing dijemblok di ngaji mau tak dongake saiki. Oh kafe. STMJ sudah tua masih jomblo. Maka kadang-kadang apa? Wong rezeki wis dijamin awake dhewe ngoyak-ngoyak. Akhirat sing dijamin malah nggak tau dioyak. Kuwi bilang nyuwun sewu maka ini lah basa. Contoh malih ngeten. kalau itu sering disambati kali tiang bangun masjid gawe my Gusti Allah tapi panitianik ngalor itu bingung seolah-olah nggak percaya kalau bangun masjid ini akan jadi Ilo kalau kelingan zaman kulo sowan Habib Lutfi tentang Pekalongan enten tiang comal betul proposal pembangunan masjid kepada Abah Lutfi. B nyuwun tulung proposalnya mandungake. Muga-muga anggene kula kali panitia golek duit nggih bangun masjid angsal kata. Napa jawabane Habib Lutfi? Masjidku ora bakal dadi. Soalnya apa? Atimu luwih percaya karo proposal tinimbang percaya karo Gusti Allah. Mila kok nganti dalu menikah Pak Lurah gawe pengajian bingung ragate kepiye. Cukur wae kumise. Ora percaya karo kabarane Gusti Allah. Lelah dijelas kok prejengannya Pak Lurah kira pani wis jadi lurah. Tapi lah Allah orang ya jadi lurah kok. Senajan wong ireng wae wong ya Dua kok. Lah ini banyak kasus orang yang berkecimpung di dalam dunia agama, bergelut di wilayah agama, tapi lah percaya karo kuasane pangeran. Ono panitia pengajian rapat anggaran sekian, anggaran son sekian, senajan to sone bosok sekian umpamane ono anggaran tenda sekian anggaran konsumsi sekian anggaran tenda orang mau wong sekak anggarannya kok orang tenda ini begitu muncul anggaran kadang-kadang panitianya ngomong ini waduh ini gula duit neng dia niku jenengan podo karo MTS Napa niku MTS murtad tanpa sadar Wong gawe pengajian kita pengen kenal karo Gusti Allah kok malah kelangan Gusti Allah. Apa kuwi? Mula kadang-kadang tersinggung. Lo ana jamaah pengajian WA asisten kula. Lah ngundang Gus Miftah kok anggarane pinten lho? Ya Allah. Suwe-suwe ngundang kiai kaya arep tuku lonte. Apa anggarane pinter. Lah kula itu sering buat diwe Allah moro-moro nyuwun sewu kiai menawi ngundang jenengan anggarane pinten. Kula bingung kan jawab, Engkau umpama tak jawab umpama umpamane sewu umpama kono ngenyang lak 500 ribu lak malah kaya nawa lonte tapi lak beda nek kiai karo lonte Undang kiai kok tawar menawar. ini mila paling ra seneng, Pak. Arep undang pengajian dadak takon. Anggarane kepiro? Kulo sering meneh nang luar kota. Jane pengen undang Gus Minta tapi larang. Lah larangku ki piro? Apa aku tau regani? Kan boten nate wong kula niku diapusi nggih biasa. Ngoten iki iso mawon kula pengajian rampung lurai minggat ya iso wae. Lha minggu ning buri ora ning ngarep kan tambah tanda kuwi. Hati ini awalnya dengan ini rata Latine jenengan wis percaya tenan karo ya, Gusti Allah. Mergo niki manggon teng masjid. Pilih jayane jenengan kuatin rakyat kelangan Gusti Allah. Kula wenehi contoh. Uang niku lak mung percaya karo manusa niku kapusan. Tapi lak percaya karo Gusti Allah ora bakal kapusan. Tahun 2012 kula ajeng bangun masjid. Kula ngaji teng Padang ditelepon kali konco kula tiang keraton Cirebon Gus Anda di mana saya di Bukit Tinggi pulang kapan besok sampai Jogja jam berapa jam 12 siang bisa nggak jam satu siangnya ketemu saya oh sakit konco lawas nih orang keraton pokoknya yang paling gelar ya apa ya itu bagus. Silakan macam-macam tuh ono KRT Kanjeng Raden Tumenggung, KRMT, Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Walau bocah-bocah ini KPRT, keparat. Akhirnya saya pulang. Jam satu malam, jam satu siang saya ketemu. Gus, nanti malam saya mau wayangan dengan Ki Anom Suroto. Tapi saya pengen sebelum wayangan, ini harus ngaji, orang itu ya, kan Tuh, yuk mungkin ngarep tolong 30 juta. Lu raih sakit kok 30 juta. Nah, lalu saya pengajian Pak Lurah di tempat itu. 15 menit kok rampung. Dua minggu kemudian, si undang kula ngaji kanca kula lawas itu datang ke pondok. Dia mengatakan apa? Gus, Anda mau bangun masjid? Iya. Anggarannya habis berapa? Satu setengah miliar sampai dua miliar. Ada rinciannya? Ada. Kiambai ngomong nopo kali ini ini jenengan Gus. Nopo Kanjeng? Saya punya uang 2 miliar setengah di bank. Saya putuskan saya sumbangkan untuk pondoknya Gus Miftah. Kulo langsung bengok. Wow. Butuh rong miliar, aja disumbang rong miliar setengah. Wah, di kulo seneng ini kok. Kulo mau jero kamar, bojo kulo tak celuk deh sini. Bojo kulo takon ada apa yang itu tamu yang datang temannya Abah mau membantu 2 miliar setengah untuk pembangunan masjid di pondok kita. Wah, bujuk lo langsung ngambung lo, muah, muah. Akhirnya terjadilah. Udah kurung nyandang Mergo hati kula seneng bojo kula masak macam-macam yo tamu kula kula ajak mangan begitu mangan tiang ini kuwo kondo tapi nyuwun sewu Gus nopo untuk mengeluarkan uang ini dari bank itu ada syarat administrasinya oh ngoten enggak lebih pinten kira-kira 50 juta mergo mata kula niku pun ketutup tur percaya kali kanca dhewe mergo mata kula niku pun ketutup tur percaya kali kanca dhewe nyuwun sewu kula percaya ndelalah kula niku duwe rekening isine yo pas 50 juta kula rembukan kali bojo kula asal mboten nggih monggo Mbah wong kula niki makmum jenengan imam kula kula nggih nderek imam wong sing jenenge makmum kudu manut karo imam. Lah bojone kiai yo beda karo bojone Pak Lurah. Biasanya jilbabnya hijau biasanya, orang biru biasanya. Akhirnya bojone kula manut. Mereka manut. Duit 50 juta dari bank saya ambil, saya berikan kepada kawan saya ini. kula takon, tanda tangan di atas materi, Kanjeng, Kira-kira cair kapan? Paling lambat sebulan Gus Insya Allah cair. Wah hati pulau berbunga-bunga, silet pulau mekrok. Romanya setengah bro, bayangkan. Akhirnya apa? Seminggu pulau SMS. Zaman orang mau WA lah SMS. Perikon Kanjeng? Bantuan dananya untuk pondok Alhamdulillah terus baru proses. Loh, sebenarnya. Dua minggu kemudian, pripun ganjeng, tinggal nanggol tanda tangan. Wah, tambah seneng. Tiga minggu kemudian tak WA, gimana perkembangan terakhir? OTW Gus, apa kuwi? Ojo takon bayi. Jadi modal ya tuh. Sebulan kemudian mulai SMS meneh orang dijawab dua bulan saya telepon nggak diangkat telung bulan HP ini modal maka saat itulah kemudian saya baru sadar bahwa saya telah tertipu bojo kula mulai biasa wong wedok duit mung rekening mengisi 50 juta malah digondol kalau codot Kula jawab sing sabar. Sabar pripun mung duwene mung kuwi kok wis to meneng. Sabar itu kan wates sing apa mboten? Ora ono. Wong sing duwe wates kuwi mung kula roboh. Akhirnya penyesalan itu pasti jatuhnya di belakang. Kenapa penyesalan jatuhnya di belakang? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Yes. Belum belajar ikhlas nih kok salahku nanti waktu itu karena saya percaya dengan janji manusia Pak Lurah wow ini salahku nanti sampai kemudian saya membaca satu hadis yang bunyinya apa amaroni robi, an uksiro kaula la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim niki kula ijazahke jenengan lan jenengan masalah duwe kerumutan punya kesulitan, mangwaca lahola bar ngasar saderenge matahari terbenam ping dan ping 100. Allah akan kabulkan hajatnya, akan permudah urusannya, akan memperlancar rizkinya. Mangwaca ping 100. Saderenge maghrib sebelum matahari terbenam. Wes sing duwe bojo, kuwatane la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akhirnya apa Bu? Niki kula amalke. Kula amalke. Ben sore kula waca. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bandino. Waktu itu saya bilang di dalam hati saya, saya akan bangun masjid, tidak akan pernah minta kepada manusia. Piye carane tak bangun, Aku ora bakal gawe proposal. Aku sesuk gawe pengajian Orang bakal jalan kota infak karo manusa. Allah luwih sugih timbang manusa. Akhirnya kula buntekne. Sebulan kemudian Kapolda Jogja waktu itu namanya Brigjen Cuk Basuki telepon saya. Gus, sakit ngaji mboten. Ngaji apa jenderal? Saya mau menikahkan anak saya. Tolong Gus minta pengajian ular-ular pernikahan, nasihat pernikahan. Saya jawab, saya senang pengajian penasihat pernikahan, apalagi kalau saya dinikahkan. Karena nikah itu senang dan saya senang menikah. Baru satu. Tambah lagi. Ayatnya kan jelas, barang siapa bersyukur pasti ditambah. Maka saya bersyukur punya istri supaya apa? Ditambah. mantap saya ngomong mantap ini cangkemnya rondo karena dia berharap sama aku ya. sampai mawon ya lah kalau ada takdir ya kalau rapi meneh kalau memang tidak ada takdirnya ya saya menciptakan takdir saya sendiri Cuman kalau udah berani, iya orang mungkin bisa dikeruas raimu Iya jangan. Iya, iya. Neko-neko. Pak Lurah ini istiqomah. Apa itu istiqomah? Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Iya, ini iya. Cita-cita nih Fatimah. Apa itu Fatimah? Istri empat satu rumah kalau tak karuan, gue lah aku ada di dumene. Ya manuk aku di mana? Jenderalnya telepon dulu, akhirnya saya mangkat ngaji ke Surabaya. Dulu ngaji terus Surabaya, pulau mulai. Seminggu kemudian jenderalnya datang ke pondok. Gus, mohon maaf. Kemarin Gus Minta datang ke Surabaya pengajian ke anak saya lupa belum ngamplopi Gus Minta Gak apa-apa jenderal biasa kok lupa. Termasuk di Josari. Akhirnya nyuwun saya ubah jenderal Jenderalnya ngetok ke amplop, kula diwenehi sange kula buka 30 juta. Jenderal lalu Ranjosari ora mungkin. Atau merok kuwi wis aku Akhirnya pulang ngomong, nyuwun saya jenderal, uang saya terima tapi tidak akan saya pakai. Kenapa Gus? Karena saya mau bangun masjid, uang ini saya jadikan modal untuk bangun masjid. Jenderalnya ngomong, oh Gus kita mau bangun masjid. oke gimana pun tambahin? tambahi. Akhirnya tambahin rong puluh juta. Subhanallah genep seket juta dua pulau sing digondol tiba lagi kalau Gusti Allah soalnya apa? hati kula temoto luwe percaya pengiran ini pangeran janji ini menungso loh ini makta loh maka kalau Bapak Ibu yang pernah datang ke masjid ke masjid di pondok itu itu sama sekali tidak ada proposal maka sejak saat itu saya mengatakan wong saya selamat niku sinten? Atine sing ta'alluq billah yang hatinya tergantung dengan Allah. Orang lucu malah guyu. Bagaimana? Ada orang kayak ke Sekretari. Maka Bapak Ibu Rahimahullah jangan sampai kemudian hati kita ini lepas dari masjid. Akhirnya bangun masjid modal saya juta, modal 250 juta. Padahal nyuwun sewu, RAP-nya habis 2 miliar. Pun pulau tandangi diri Ono wong menehi pulau Tompora ora golek diri Ojo nganti aku lu percaya karo janjine menungso timbang karo janjine pangeran. Bangun 3 bulan kentean duit, Jaman samana kula duwe mobil Avanza. Bojo kula tak celuk. Beb. Nggih, Pak. Pripun? Iki bangun masjid di Tente. Lah terus pripun? Mobile lak didol lho piye? Pon kula nderek mawon. Wong kabeh ngamung bondo titipan. Wong mati niku ora bakal gowo bondo. Buktine bakul helm. Senajan to helm oke lak mati ndase yo ora helm. Akhirnya mobil Avanza kula dol, zaman sakmono payu 130 napa 140 juta kula ini, Wis lebokke masjid belum. Ngalor ngidul pengajian numpak motor. sore apa tandang Tandangi Allah Maha Kaya. Sebulan kemudian kula ngedol Avanza diganti oleh Allah Innova Anyar. Contohnya, oh, Lo pengajian kaya ngene ini dia bianteng infak saya buah, saya halah. Sewu ngrokok kotang. Subhanallah. Apa awakmu ra sadar duit sewu gambare pati murah nyekel pedang. Komo leboke kotang dibuat coki. diganti Innova sebulan jajal apa Gusti kita sugih bahwa Allah itu rasuki perjalanan bangun masjid sampai bulan ke sembilan duitnya tidak enak Kulo ngomong meneh karo bojo kulo. Lah, eh, Dik. Eh, ya, aku ya terus ra cangkemku ta ya. Lah aku dene nyolok blok nyolok bojo kulo bet yang Dik. Biasa wong cinta kok. Kalau ora nyolok bojone napa? mama terus bulan ngedengerin papa papa kok irangi kayak mama? Assalamualaikum mama iya papa Mama tidak undi, jangir papa. Papa lurah tidak undi, nimpal pretong. Kula ngomong meneh. Oleh ra. Mobil Innovane didol meneh. Lah, nembe patang bulan kok mung disate, Pak. Wis sampe saya. Gusti Allah ki sugih, sing meneh masjide dadi dhisik. Mobilnya didol ora apa-apa. Bojo kula rada merut ngomong, "Deh, apa-apa." <laughs> Akhirnya Innova kula dol. Zaman samono laku 250 juta kula lebokke masjid beleng wis tangga kula sing ra seneng karo kula ndo ngrasani kae tiyaine bangkrut saiki ngalor itu ngaji numpak trontong tak jawab aku ra apa-apa kula numpak kol growong iki lho ngatas mobil napa pickup niki lho kol growong kula ngalor ngidul ngaji numpak niku sapa Gusti Allah sugih Akhirnya begitu mesinnya jadi Allah Maha Kuasa. Innova kula dol diganti Fortuner karo Gusti Allah. Cangkemmu rasamu ngomong alhamdulillah. Pertanyaanku, kue iso nyonto apa ora? Ayo saya kita takon. Awakmu pengajian. Ono kota infak, dompetmu satu saya ana rong puluh sewu 1.000. Kira-kira semua mbok sewu apa apa sewu sewu Pengajian delok kiai ganteng infake 1.000. Tindak kebun binatang delok munyuk satu sewu Ayo luwih larang kiai napa munyo jenengan luwih ngajeni kiai napa munyo ngomong munyo biar ora tak Diangkan nokong ponorogo Ini menjadi persoalan Dan saya perhatikan bagaimana kemudian ketika ini tahu bilah Allah bukan bakal sare bang orang bakal Nih, pokoknya jangan kudu percaya bukan karo Gusti Allah. Kulon duwe jamaah. Pengen rabi, pengen gawe omah. mau duwe duit selawe juta. Ngomong kali lo Mbak. Kula pengen rabi, pengen gawe omah. Duit-duit kula selawe juta. carane pripun ya sudah kono wae duitmu lo kiai kere arepe rabi karo gawe omah rum cukup duite malah duite kon sedakoke mikir ya bae mulih seminggu kemudian telepon kula nggih kula manut jenengan duit ajeng kula sedakoke kula jawab eh aja manut aku manut dawuhe pangeran Gue manut aku ana apa-apa aku iso dituntut edan eh, Akhirnya nopo. Seminggu kemudian moro teng pondok, duitnya digawa. Bah, dagang ke sinten? no panti asuhan yang paling membutuhkan. Akhirnya ke KB, beleng selawi juta. Sumbang ke panti asuhan. Takon pulau. pulau, Kula kedah pun Bah? Tunggulah kejutan dari Allah. Karena saya meyakini orang yang mengejutkan Allah maka akan mendapatkan kejutan dari Allah. Contohnya apa? Nabi Musa mengejutkan Allah dengan cara apa? Diperintah perang dengan Fir'aun Nabi Musa berani dan Allah akhirnya mengejutkan Musa dengan lautan yang terbelah. Ibrahim perang lawan Namrud. Ibrahim dikasih kejutan oleh Allah dibakar tidak mempan. Ibrahim menjalankan perintah Allah, matang Ismail. Allah memberikan kejutan kepada Ibrahim dengan leher Ismail diganti dengan seekor domba. Hanya orang-orang yang mengejutkan Allah yang akan mendapatkan kejutan dari Allah. Entah nonoli, eh, seminggu dinteni rongono perubahan, telepon keluar, pripun bah, sing sabar. Rong bulan Kurang ana perbu perubahan, takon kau meneh, pripun bah sing sabar. Tiga bulan kemudian ditelepon kali calon orang saking Surabaya. Le, kowe lak nganti randang lamar anakku. Anakku tak keke wong liya. Akhire marang teng pondok nangis liya. Oh alah bah, gara-gara bulan berek jenengan. Mboten namung kelangan juta, tapi juga terancam kehilangan calon istri saya. Jadi kan itu juga siapa? Mau dia cocok Tuhan. Aku lo boleh coron kok perikun, mosok kiai kelangan nakal, aku mana tuh Ah, gini gini, calon orang tuaku tak telepon Di nomor nih, kalau telepon. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Nabi kula minta, kula kiai ini calon mantu jenengan. Bocah niki ra duwe napa-napa. Lang rabi anake jenengan duwite mung selawe juta kula sumbang ke teng panti asuhan. Sakniki enake pripun? Calon maratone kondo. Kula rang gagas bocah niku ra duwe napa-napa. Pokoke waton tekan Surabaya wani nglamar anak kula. Kula pek dadi mantu. Kula jawab janji nggih. Waton bocah niki tekan Surabaya jenengan janji pek mantu. Yo, kula pek mantu. Nah, akhirnya mikir mangkat nih Surabaya duwe duit le buat gagah modal cocok kurang akhirnya kula tuku tiket pesawat kali beleng-beleng ayo mangkat ning Surabaya diniati rabi mau kudu percaya wong rabi buka mbukake jalan loro siji jalan rezeki nang loro dalan bayi Nah, ya cuma bayang, kira mau bayang, kira iya, iya, tekan tekan mulu. Kok dalam bayi ini iya, opo Hmm, ini jadi rasanya dimpuk kayak ini enak banget ini. Oh, atas nih jadi suara ini. Dan tidak tukang suami, mbonan kita. Akhirnya apa? Pulau mangkat nih Surabaya, Dubi Surabaya, numpak taksi, mulai alamat. Begitu ketemu omai pak, bocah niki drodok Wis ra iso ngomong nomor nopo ini niku 2000 meter, Halaman yang ngombo pagre, pagre dhuwur omahe apike. Arep mlebu wis rawani. Mboten wantun kula bah. Pulau calon kula tuwa kula sugih banget kamu wong kula kere banget. Orang apa-apa Ukuran bondo-bondo ora disama karo pangeran. Saiki dilaman sini. Omongan iki ditolak takjil tuan rumah itu wingi janji kok tekan kene awakmu dipek dadi mantu. Wah, akhirnya mlebu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jenengan sinten? Kula minta aja ngelamar ki bocah ini. Eh, calon mertuane ngomong apa? Kula pun janji niki kalian jenengan Gus. Lah bocah niki wani tekan omah kula. Kula suguh kopi. Oke. Okay. Piye rasane? kurang mantep ganti jeruk oke oh, okay. piye jeruke gacut tegane bare sombane akhirnya nopo bocah ini ngomong ngono sesuai janji saya kemarin sama Gus Miftah kalau anak ini berani datang ke rumah saya, saya terima jadi calon menantu saya. Awakmu rasa khawatir nih, rasa gelek gawean. Aku wong sugih duwe perusahaan. Sok perusahaanku ternyata nyuwun sewu niki anak tunggal. Anak tunggal. Awakmu rasa sumelang soal pekerjaan, anakku mau anak tunggal. Aku duwe perusahaan, sok dadi warisane anakku. Berarti dadi warisane anak mantuku. Alamu rasa golek omah, so omah iki dadi yang anakku. Berarti warisan mantuku. Ora usah golek mobil, mobilku akeh, so tak waris ke anakku. Berarti ge anak ge awakmu. Wah mulai biar begini kok Iya Tak ini Ya sudah cangkemmu Akhirnya nopo Ya wis tekan ono Tak celuwe anakku Bapaknya mlebu kamar bocah ini langsung ngambungi sikil kula matur nuwun Pak gara-gara kula nderek dawuhe jenengan alhamdulillah kula oleh calon bojo orang mau oleh anak tapi oleh bondo subhanallah ini kenapa karena hati tak ta'aluk billah Allah yang ini kenapa kok hidupnya kadang-kadang serba kekurangan diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan lain sebagainya mergo ini rontok tak Lho kula niku biyen ngajeng rabi mung duwe motor Suprafit tahun 2004. Kula mau pacaran langsung kula lamar. Motor Suprafit kula bal payu 7 juta. Tak ijolke motor Supra sing iso ngentut. Lah piye kula dan pengen-pengen rapi, kula berdino pengajian ngurusi lonte. Lah kula ora rapi, kula mau kepikiran lonte. Padahal rabot, Pak. Wong kula cek bujang beneran delok wong seksi. Kula pengajian iku nak kabeh mbak-mbak lonte pengen ngaji kadang mung godani kula tok. Kula lungguh ning arep mbak ini ngisor pakaiannya seksi malah dibukai. Gus. zaman jaman sakno bayangke ki rasane kaya ngopo. Kroto, kroto aku. Kula niku biyen Rabi nom ini mergo niku. Khawatir kula soal. Sampai saya terjemus ke dunia seperti itu. Milo kula pengen rabi umur selawe tahun Pak 24 tahun akhirnya kula rabi. Kula niku rabi mergo kepepet matang kamu kalmu kuwi. ini ya. kok matang bisa Memangnya aku cobot. Kula aku cerita kok kula niku rabi kepepet. Nggih mergo niku siji kurang ngurusi lonte, kula khawatir jatuh kepada perzinahan. Nomor loro, mergo kula sering ular-ular manten pengajian nasihat pernikahan lah iku diloke kali kanca-kanca kiai ya Allah Gus Gus sangkem wong rabi kok wani ngandani wong rabi. Lah kula isin kok jadi nek kula jawab ya apa Mbah Mutin Mbah Kaum karo tau mati budalke jenazah. Apa Mbah Mutin kudu modal dhisik lah ya. Akhirnya kula rabi. Pon. Kula percaya kali no atau ilah sakan ijtihadu aku ma tuminaka wa taksiru fi ma tulibani kadalilun nang masih berhasil rapi mingga wis kula percaya. Syaratnya Jangan sampai hati dan pikiran kita ini lepas dari Allah. Maka Bapak Ibu ingat kata mutiara kita malam malam hari ini Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah Maka Allah akan memantaskan hidupmu Rasa niki dengan rumangsa uripe ra kepenak-kepenak banget, bahkan cenderung kekurangan, cenderung bermasalah dan lain sebagainya. Barangkali amal amale rumah rong di Sawang karo pangeran, milo pangeran dari mantes ke udah Pulau panjenengan. Iling-ilingen. Aku boleh bujuk kok mentok, lalu kok. Lah kok aku anu bosok Eh, ruang nunggu kupingmu. Ngono ta wis diandani. Akhire kula nekat rabi lan ora besar Walaupun begitu berat perjuangan yang harus saya alami. Telung tahun kula melu karo tuwa, mau dipleroki karo karo tuwa terus. pokoknya urip sing paling rapenak iki melu karo tuwa. Ora kepenak. Tenan, aku tau ngrasake tak kandhane. Milo aja sekali-kali melu karo tuwa. Kalau mau lima apa ben aku semua lima, mau lima matamu. Nah, aku tahu rasake mau lima. Madep mantep mangan melu tua. Bahkan M10 madep mantep mangan melu maratua maratua mering muring menantu manung makon. Orang naga kena sambat sampai akhirnya M15 madep mantep mangan melu maratua maratua muring-muring menantu makon, mawon. tua mati menantu melu marisi. Moropo aku mau jawab M1 apa kuwi matamu. Jangan pernah hati dan pikiranmu lepas dari Allah. Maka Al-Quran mengatakan, man aqrada an dikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Sopo yang apa itu? Bahasa akhirnya paling gampang apa? Yang berpaling dari mengingat Allah. Fa ma'isa dan dongka. Maka aku akan memberikan kehidupan yang sempit bagi mereka. Ini loh jawabannya. Wa man arada an dzikri, barang siapa berpaling dari menyebut namaku kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka aku akan memberikan kepada mereka kehidupan yang sempit lama sempit gondole rapo pola lamun sempit ini lama sempit pikiran ini. Pulau ini ngaji dan Polres terjawab di Ponorogo itu kasus kriminal yang paling tinggi nopo bunuh diri kalau ini ngaji dan Polres kalau takut Pak di sini narkoba tinggi enggak enggak pencurian sedang yang paling tinggi apa kasus bunuh diri Bila mana yang ngaji terus nih, lawan aku khawatir. Ada kesuan jumblo, ada mentungi sampai ke lawang ramai-ramai. Ini bunuh diri hati-hati. Jadi tentara Rogon itu kasus yang paling tinggi ngendikane Polres itu adalah kasus bunuh diri. Kenapa orang kok bunuh diri? Mergo sempit utaknya sempit hati ini. Menang Gunung Kidul kasus paling tinggi itu para cerean Soalnya Gunung Kidul itu nyuwun saya banyak yang mereka gara-gara hamil duluan. Begitu lahir cerai. Tenggunung Kidul itu biasa begini-begini nonton wayang saat sarung kile papat unis. Aku pengen jajal lagi. Iso sak sarung kok kile papat. Oh, Pak Polisi, aku pengen jajal lagi. Nomor nah, loro kasus perjudian, tenggunung Kidul itu tinggi. Sampai lima tahun yang lalu itu nyuwun saya Kapolresnya e telepon pulau Gus, datang ke Polres. Kenapa Pak Kapolres? Ini ada Pak Haji main judi di bulan Ramadan. Akhirnya pulau marani. Pak Haji, jenengan judi enggih Kapan bareng Lalu apa napa jenengan judi bareng Isak? Terus Gus, nang sahur. Ya Allah. Judi nang sahur. Tak tahu jenengan menang apa kalah? Alhamdulillah Gus pulau menang. Lalu kok saged berkah Ramadan. Yang judi berkaramat ya kena jenenge haji nah orang-orang yang melupakan Allah dia berpaling dari Allah hidupnya sempit seolah-olah dunia itu hanya seluas daun kelor dia tidak melihat betapa luasnya rahmat Allah Betapa luasnya maghfirah Allah maka seolah-olah dia di dunia hidup kesepian soalnya nopo karena kelingan karo Allah maka dalam hadis kudsi Allah ngendika nopo Ida ahabba abdi liqa'i Fa'abaktu liqa'ahu. Ketika hambaku senang ketemu dengan aku, maka aku senang ketemu dengan hambaku. Wa ida kariha liqa'i dan ketika hambaku benci ketemu dengan aku, fakari tuliko aku, aku benci ketemu dengan hambaku. Jenengan senang Allah senang Jenengan nyata Allah nyata Maka di dalam hadis lain Allah mengatakan apa? Ana inda zonni abdibi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Bu, bu, jenengan tindak mriki seneng karo Allah, Allah seneng karo panjenengan. rasa semangat belas. Jenengan tindak mriki tresno karo Allah, Allah tresno karo jenengan. Napa wonten Gus? Wong sing boten seneng kalih Allah kathah kok ana krungu adan jenengan cuek ora gelem nekani swara adan niku berarti wong sing seneng karo Gusti Allah napa wong sing benci karo Gusti Allah benci sing ora seneng karo swara adan niku mung siji sinten setan Ida nudia lissalah adbar syaitan Ketika adan dikumandangkan setan berlarian Mila kono wong Josari krungu adan ra gelem mangkat berarti kelase kaya wonge ya teko iki. Ya melu guyu tenan. biasanya biru. tuh bulurah. Sing jilbabe pink, insya Allah. Luweh parah. Maka cara wong Jawa niku ngupa para supaya gelem mangkane masjid lak macam-macam to Pak Lurah. Beradan diwene pujian, ditabuke beduk. Kuwi supaya menarik kok mangkane masjid. Napa lah wong Jawa niku baradan ana puji-pujian. Soale wali songo mbiyen niku ngerti. Wong Jawa niku gaweane tandur ning sawah, awake kebak lendut. Mila dikai kadang ditunggu karo puji-pujian supaya boleh ning omahe adus mangkat ning masjid. Beda ning Arab Saudi, berada ana puji-pujian, soalnya ning kono ora sawah. Paling mau kebon sawit, kebon kurma. Ada mangkat ning masjid gak ada masalah. Ngono kuwi kula diprotes yang kanca kula Muhammadiyah. Ngopo ning Josari kok baradan puji-pujian. Mekah Madinah beradan rono puji-pujian. Kulo jawab beda. Bedane napa? Mekah Madinah urung dan Medine wis kebak. Lah ning Josari sing pujian nganti klomoh cangkeme yo. Nah, mereka baratan puji-pujian buatan barokah. Milo lah puji-pujian golek pujian saya ngape. Kadang-kadang pujian ramu tuh lho, kula ora seneng. Halo. Rugi dunia orang dadi apa-apa rugi akhirat bakal ciloko. Sopo sing kondo rugi dunia ora dadi apa-apa. Kuwi sing pujian kuwi diganti rasa senengan. Enten boten sing pujian ngoten niku, Pak. Wah, sok seneng wae, Ngomur hidupnya ora iso gawe pengajian kok ngopo. Wong pujian ora sing ketemu neko, ya sing apik pujian iki iso nyindiri sing ning omah kuwi. mangkat ning masjid. Kan ngono ya. Yen wis mati bondo ra melu. Ojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu. Sing nemu sapa Pak Lurah. ujian yang ngono kuwi ujian ramu rugi dunia ora tiap apa rugi akhirat bakal cilaka Gopo. Lah ujian yang ngerti itu ya tak tahu gawe sing apik. Umpamane suger sugih ning sari ragu lemah kan ngerti sindir sing masjid. Senajan ber senajan ber bondo-bondo Moride terakhir walaupun malam terakhir Papa lurah aku tidak akan membiarkan kamu di kuburan sendiri Papa maka malam harinya akan kutau izinmu Papa kurang mungkin pujian itu butuh Allah Oh, pemulai subuhnya kita iya, pujian Asa deu, oh. Ah. Ya, pakai pujian sing apik. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula sowan, kula sowan nang pangeran. Kula ketua timbang pulau pulau lebih enam daripada Pak Lurah bisa jadi sing mati Pak Lurah dhisik ngerti kok mati kula rahasia ini ada telu siji rahasia lo coro loro rahasia tempat loro rahasia waktu telu rahasia waktu Waktu ini kapan ya orang ngerti Isu sore pantas awan bengi pantas corone pripun ya orang ngerti nembe pengajian dulu gue moro-moro ketiban beduk oh mati ya bisa ya bisa ya dolanan HP moro-moro mata nih HP tak mati ya bisa Pak Kiai nek panggung nih mik mati jarang ya. Lagu mati sih ngaji sopoh Nomor telur rahasia gue nggone yang nih ora ono saya ngerti apa mesti Pak Lurah ki wong Ponorogo mesti mati ning Ponorogo oh, ora mesti Pak Lurah wong Ponorogo iso mati ning Sarkem umpamane kan ngerti apa Gus Miftah ki wong Yogya mesti mati ning Yogya oh, ora mesti Gus Miftah wong Yogya iso mati ning Madinah umpamane kan ora iso Nusar kematamu orang Maka malam hari ini dengan halal bil halal kita, mohon maaf. Begitu kita selesai bulan Ramadan, kita biasanya selesai semua-semuanya. Wah, bulan Ramadan badai semangat. Begitu masuk bulan Sawal yang seharusnya meningkat, justru banyak amalan-amalan yang kita tinggalkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita semuanya sehingga di bulan ini dan bulan-bulan berikutnya hati kita tetap terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ben jam setengah rolas kula langsung pindah teng majesan. Endi? majesan. Teng pundi? Madusari dari Josari ke Madusari, Pak Lurah kula nyuwun pamit. Tak dongake Pak Lurah panjang umur. Dadi wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe. Kula dongake Pak Lurah kuat ngomong wargane kula panjenengan sami tambah iman lan takwane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina wa asdada bainina wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa ja'alna minha wa ma barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hadirat Alhamdulillah, Alhamdulillah, di program Sabtu yang yang alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ওঠে ওঠে ওঠে